para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan. Ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita takwimi sesarengan. Bapak Bupati bersama Forkom Pimda Kabupaten Magelang Bapak Camat bersama jajaran Muspika Bapak Kapolsek berikut para anggota Bapak dan Ramil juga para anggota yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa para perangkat desa ugi tokoh-tokoh masyarakat engkang dipun akan konco-konco panitia konco-konco santri buatan kata lumpen sahabat-sahabat banser yang kita banggakan haldirin, haldirat, poro bapak, poro ibu, poro sederek, sedaya jamaah. Alhamdulillah sonten meniko, Allah Subhanahu wa taala nakdiraken kula panjenengan sami berhimpun bersilaturahim berzikir berdoa bersolawat bertolabil ilmi wonten majelis ingkang mulia insyaallah menika dados tondo pilih kula panjenengan sedaya dipun kersakaken Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang sae mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik maka difahamkan atau ada upaya untuk memahami agama Cara pun, nggih ngaji lebih jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah sapa wonge ngambah dalan luru ilmune pangeran siapa yang menempuh jalan menuju ke majelis ilmu maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga ya ramin wong do ngingeti iki saya ulang karena jamaah belum konsentrasi saya perhatikan panitianya masih banyak yang intak-intik bapak-bapak dan mas-mas masih banyak yang geremeng sendiri-sendiri ibu-ibu dan mbak-mbak juga begitu masih banyak yang terkesima memandang saya Siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu Allah menuju ke majelis ilmu maka dimudahkan baginya jalan menuju surga semakin sering ke majelis ilmu semakin mudah jalan ke surga semakin rajin ke pengajian semakin gampil dalam tumuju suwargo Neng dados tiang saya ngeten iki mboten tenenteng cobaannya berat karena yang namanya setan eh kok merono ya setan ya? <clears throat> itu tidak akan pernah rela kalau manusia-manusia itu jadi baik setan selalu berupaya agar manusia tersesat agar manusia itu jahat banyak berbuat maksiat soalnya setan itu sudah kadung bersumpah wis tau sak karepku sak omong-omongku Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena engkau telah menghukumku, karena engkau telah melaknatku, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya maksiat dan dosa itu indah, menarik, menggiurkan bagi manusia sehingga manusia-manusia itu pada berbondong-bondong untuk melakukan dosa dan maksiat mereka semua jadi tersesat sebagaimana aku yang tersesat Mila ampun kaget sing namine dosa maksiat niku indah, menggiurkan. Ngapusi kuwi yo indah. Nganake duit menggiurkan. Gek ngutangi meng limang yuto mangke lima bulan eh dari sepuluh yuto kuwi ngutangi dom nyaur cagak listrik menggiurkan banget dan mriki nggih wonten sing tukang anak duit omahe sebelah pundi ya korupsi indah menggiurkan Orang usah nganggo nyambut gawe soro-soro ora rekoso tandang gawe untuk duit oke okay. Milo yo pejabat-pejabat kae yo. Izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kalau bicara korupsi ya saya sebut pejabat. Soalnya sak ngertiku sing korupsi kuwi pejabat. Sak ngertiku. Lah wong jembure jembure sing ngene sing di korupsi ya apa pokoknya dosa maksiat kuwi menggiurkan indah memikat hati ampun kaget bapak penjenengan eh, ngingeti bojone tonggo hatine ser-ser neng nyawang bojone dewi sembelenek pangapunten nggih niku permainannya setan seperti minuman-minuman ini ini enak semua teh minuman teh enak minuman jahe enak minuman kopi enak minuman susu kuwi ya wes susu enak tapi oleh setan yang dibikin indah menggiurkan bukan minuman-minuman tadi apa yang sama setan dibikin indah dan menggiurkan ciu saya nggak tahu kenapa dinamakan ciu ya mungkin ketika tutup botolnya dicukit ini metu suaranya ciu kan lek dicukit tutupi suaranya ciu mulane terus diarani ciu menggiurkan saya kapan itu ke mall lho pikir lek wis ustad kiai terus ora tahu sapa mall ya ke mall saya kemana-mana sarungan ke mall pun saya juga sarungan sekarang ngurus emang saya ini kan sarjana artinya sarungan saja kemana-mana begitu masuk ini pertama langsung ketinggal sing disadin niku ciu minuman keras berbagai merek berbagai jenis terus pelayannya itu perempuan-perempuan cantik dengan pakaian seksi minim pokoknya montok tuh belenok tuh mentek tuh mentek tuh nang mulus mulus biang aku biar arep ora tak ingeti kaya emanon saya coba memberanikan diri bertanya kepada pelayan-pelayan itu dengan tujuan menasehati mbak mohon maaf mbak pakaiannya kayak gini dilihat banyak orang apa nggak malu dia nggak jawab malah bales bertanya ke saya maaf pak ya bapak ke mall sarungan itu katoan apa enggak aku yang batin ya bocah iki kok yang ngerti bah? Lah ini sekarang udah mulai merusak moralitas generasi kita. Wis masuk yang desa-desa namanya miras dan narkoba. Itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi jenengan mirengke apa mboten? Strategi untuk menghancurkan generasi bangsa, terlebih generasi Islam coba jenengan penggalih pengedar narkoba itu sudah diberi sanksi hukuman yang seberat-beratnya sampai hukuman mati nek konangan orang usang guyun dan jadi pengedar narkoba itu diberi sanksi hukuman mati bu nek konangan dan itu tidak peduli siapapun orangnya Ambo polisi kok ngedarke narkoba copot jabatannya dikasih hukuman berat walaupun dia dir narkoba orang peduli hukum harus ditegakkan nek polisi terus kebal hukum ya ora iso bro enak banget sorry saya berani bicara gini meskipun di depan Pak Kapolsek soalnya beliau pangkatnya masih dua level di bawah saya Lowong tesih AKP ajun komisaris polisi sebelah dan ramel podoai kapten ini sak level aku sak dure loro rampung AKP kompol komisaris polisi Dukure niku AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Lah saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Berarti eh, Kapolsek kok macem-macem tak mutasi no Papua kono. Udah dikasih hukuman seberat itu, tapi namanya peredaran narkoba itu nggak ada hentinya maka narkoba sesungguhnya adalah kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik saya katakan kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik soalnya ono pimpinane ono anak buahe ono danane sing gede duwe misi duwe target ada orientasi ada evaluasi ada sasarannya dan Indonesia ini mohon maaf semua kalangan sudah kenal nyun pangapunten nggih dari birokrasi itu sudah kena kabeh yang legislatif oke okay, sing kena yudikatif ono sing kena eksekutif ono sing kena TNI ono sing kena Polri ono sing kena kalangan artis wis do kena kiai ora nah, kiai narkoba kiai edian pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswa emang diracuni dengan itu agar bangsa Indonesia ini ke depan generasinya lemah dengan demikian mudah sekali dihancurkan makanya ibu bapak butuh ekstra hati-hati dalam ngawasi putra ini nah ini mesti mestine ngono tugase kapolsek nyampe ke ini. nah mergo kapolseke ora iso tur lamun kapolsek sing ngomong urung karuan mbok rungokke mula tak wakili dadi para mubalek ngenteng ngentengke tugasnya polisi meminimalisir tindak pidana, meminimalisir tindak kriminal karena membangun mental, membangun karakter, membangun moral masyarakat sehingga sing ngarep jahat ora sida. Mula polisine karo para mubalek, kiai ustadi kudu matur suwun. Yen iki cara nambahi sangu ya ora rugi. Dadi yen ana pengajian iku kudu ngepam. Dijogo, sering silaturahim nang ulama, nang kiai, ngono jondang duwe hutan ae sing ora usah guyu lu gara-gara narkoba gara-gara miras ngono iku Bu engko akhirnya karaktere anak sampean niku rusak terus do wani karo wong tua wani karo guru seneng gawe onar do tawuran nek nembe niki bocah SMP wae wis do tawuran ngene iki ngono to wingi lagu yang mereka gerangan ini iki sing kurang open. Oleh karenanya Tadi disinggung ini bulan Muharram. Himbauan saya mari kita terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik saya ulang tolong nanti ditulis di status Facebook masing-masing Mari kita selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik baik Loh, waktu ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya yo oh, kena udan lain sambutannya sing ngarep kesawen aku aslinya ngenteni ya setengah hanyel. aku Camat tuh oh, salam katanya assalamualaikum. Camat kok endel. Ben nesu ya ben minggat. Camat minggat golek genti camat gampang banget kok. Nah tukang syuting e, rek gelem dadekke camat. Neng yang kiai sing ora ana golek gantine kiai ini angel no, kapolsek minggat <laughs> ha, juniore wis siap antri wesan ngono kang gitu terus sing anak buah itu ngomongnya kabeh yo nono ngarepe ngene nomburine kadang hmm. <clears throat> kowe nang pindah ngono tak genteni ngono sapal aku kelakuannya anak buah <laughs> Sayyidina Ali dawuh al waqtu kasaif waktu itu seperti pedang kalau digunakan dengan baik dan benar nah pedang itu sangat bermanfaat melindungi sang pemilik tapi kalau sembrana ya, sembrono gitu ya bisa mencelakakan sang pemilik sendiri bisa melukai tubuhnya bahkan bisa memenggal lehernya lewe gara-gara ngegrimis terus aku rambut ke kok ini digetak wae kok ya diteruske mboten niki lek nggih ya perkara udan aja umek kaya ora tau diudani wae kulino ngono kok ya eh orang bijak mengatakan Orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan kesempatan pasti gagal hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, kesempatan itu datangnya cuma sekali dan dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru eh mbah rati gatek keok kulo baleni meleh kesempatan itu datangnya cuma sekali dia tidak akan datang kembali Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah kesempatan yang baru. Maka dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya hmm, saya nggak hafal, Kula niku nek ora apal ya ngomong ora apal, ngaku ora apal, rumangsa ora apal. Moh aku ora apal kok terus gaya-gaya apal, mungkin diwaca malah salah. Kula niki yen bodoh nggih ngaku bodoh, aku nek goblok ya ngaku goblok. Aku moh kaya wong-wong sing goblok tapi maca pinter aku moh. apal dalil telu ya anggere ketemu wong ya kolecane. Kala sallallahu alaihi wasallam Jaubae eh, klengsereh lemah surbane 270 meter. Tasbih gede-gede wong kelopo direnteng-renteng. <laughs> Nah, kula gak apal yang ngomong gak apal, pancen kula mboten apal, ning ngerti sing dimaksud kali hadis niku. Roh karpe timbangannya apal orang roh karpe Weh Ki alasannya wong sing ora apal. diceritakan begini matahari itu setiap terbit di pagi hari dia selalu berkata kepada kehidupan wahai kehidupan sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru aku adalah waktu yang baru maka manfaatkan aku sebaik-baiknya jangan pernah sia-siakan aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai kiamat nanti Artinya Bapak Ibu para jamaah, sore ini bukan sore yang kemarin. Sopo ngomong kawit biyen. Saya nyilih lambemu sedilu aku. aku ngomong burung rampung nyeletok Sore ini bukan sore yang kemarin. Dan sore besok bukan sore ini. Walaupun namanya sama, rasanya sama, sore hari, tapi esensinya berbeda. Aku ngomong esensi ini zaman ngerti. Ya tunggale literasi barang gue. Pagi tadi bukan pagi yang kemarin dan pagi besok juga bukan pagi tadi walaupun rasanya sama namanya juga sama pagi hari tapi substansinya berbeda embo eh, ngomongi wong ora cerdas yo ya angel tiba eh. maka orang yang sukses itu yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan pasti gelo gelo itu bahasa Inggrisnya the, the keton, Geton nyesel pakai bingit jadi nyesel bingit keton nyesel sedih campur bingung disederhanakan dengan kata gelo apalagi kalau waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan baik kedisian mati niku ora ming gelo tapi gelu saking gelone sampai diarani gelu kedisian mati mula tanah sing digawe ganjel mayit dan kuburan niku rak diarani gelu tapi bocah nom-nom leh ngarani kek kok diganjel ben ora guling kuwi ana filosofine gelu Nah, konon cacahe pitu mang tangletke sing kulino nata mayit ten kuburan niku rak diganjeli tanah jenenge gelu cacahe pitu kuwi yen disambung-sambung rak dadi gelu nah pitu kok yen meng siji gelu yang pitu dijejer-jejer rak gelu saking gelone dan itu benar wong niku benjing yen pun mati gelo sing mati tuwa ya gelo sing mati tesih nem ya gelo nyapa kok gelo ngopo kok gelo karena rata-rata manusia itu tidak siap mati cuma siap hidup roto-roto menungso niku mboten siap mati namung siap urip ayo jemaah sementen kathah sing sampun siap mati ngacung padahal niku mesti wong urip mesti bakal banteri wong urip mesti bakal banteri wong urip mesti bakal iso urip ya iso wani urip ya kudu wani sanggup urip kudu sanggup siap urip kudu siap gelem urip kudu gelem ya ora gelem mati ya aja urip ya ora gelem urip mati ya mboten usah wedi tiwas wedi ya tetep mati nyapa wedi wong mati iki gampang banget saking gampangnya ya kabeh wong iso ora usah nganggo sekolah ora usah nganggo latihan ora usah nganggo kursus mati kuwi gampang lho kok yang wis mati mesti gelo halo dan yang paling tergelo-gelo adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan gelap banget maka dalam Al-Quran digambarkan mereka menjerit, menangis, menghibah, merintih kepada Allah minta dikembalikan ke dunia lagi ji'uni la'adli a'malu salihan fima taraktu kalla ya Allah Tuhanku kembalikan aku ke dunia lagi jaluk dibalekke nyang donya umpama iso balik nyang donya apa arep dadi uka-uka apa arep dadi gendruwo demit memedi boten andaikan bisa kembali ke dunia la'alli a'malu soliham ma taraktu kalla aku akan melakukan amal solih yang dulu aku tinggalkan amal solih niku nggih jenise pengajian, dzikir, wiridan, maca Quran, salat, poso, rukun karo tonggo Andaikan bisa kembali ke dunia, mau jadi orang baik, mau melakukan amal soleh Allahumma sholli ala Muhammad terus buatan leres bunga leh anak saya ngomong wah wi wong wedo elek banget akhlake nakal banget kentir banget gek cerewet lanangan di sing ora tau gondol pokoknya jan lecek ngisor dhuwur lah terus mati dek saya ingin balik nyang dunyo, jadi arwah gentayangan jadi kuntilanak nggak bener andaikan kembali ke dunia mau jadi ahli ibadah Arab dadi wong ape lo ngopo kok dadi sundel bolong kurang kerjaan halo Mula wau nggih didhawuhke Pak Bupati, gelu yen wis mati kabeh amale tugel kejaba mengkari telu. Idza matabnu ada in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Waktune lho wis arep entek kok wis arep jam 4 tok. nyesel pulau nyuwun wangsul ten donya melih Gusti badhe dados ahli ibadah badai nglampahi amal soli siyen tinggal tinggalke biyen ana pengajian cidhek kalih omah kula kula nggih mboten mangkat biyen salat sedina ping 5 kula dadekke 5 dina sepisan Gak niate kula rangkep-rangkep usul li fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyoan lillahi ta'ala Gembien ono kesempatan ten pengajian kota amal keliling. Kulo nggih beto duit 100.000, 50.000, sing kulo cemplungke nggih. Lha wong pilihane lho 100.000, 50.000, 20.000 sing dipilih kok 2.000. Dek 2.000 dipilihke sing lungset. keton kula. Kembian nomah omah ke nggih cidhek kalih masjid ning ke nggih mboten nate nderekke jamaah liane Jumatan. Mboten kepireng azan soalé kuping kula kebunton suarane TV. Halo. Pemenek kok azan subuh pulang mboten ngece dan pundi termasuk masjid meriki. Tingali yang waya subuh kok lak akeh cagake timbang wonge. Ora usah guyu wong lurai ora tau jamaah kok. di lurahe mau? Halo. Salah konsep. Padahal azan subuh itu beda dengan azan yang lain. Ono kalimat as-shalatu khairum minan artinya sholat kuwi luwe apik tinimbang kok yo ngerti-ngerti ya wong kene ya? Oh prakteknya sih ora iso. <clears throat> Konsepe salah. Benernya nggih kados ten Arab mriku kalau mengumandangkan itu as-sholatu khairum minan naum, salatnya panjang, naumnya pendek. Salate dawa, naume ndek. Dadi salate suwe turune sedelo. As-sholatu khairum minan naum. Ya ora penak ya ora laris omonganmu sing marake ngantrine telung tahun ya mergo penake kuwi kok yo. Ya. salate dawa naume pendek dadi salate suwe turune meng sedelok kuwi yang diarteke solat. salat kuwi luwe apik tinimbang turu krungune kon salat beda karo no kene kene azan ku salate ndek naume dawa banget ya kok sing azan bocah nom wis mambu kuburan as-salatu khairum minan watuk-watuk no speaker lha kuwi yang diartekke ra salat kuwi luwih apik tinimbang turu aja kaget sing krungu padha kelon meneh Ora usah mbuyu kelakuanmu yo ngono kuwi. keton kula biyen ana panitia pembangunan masjid apa madrasah nggawa map arep menggo nyang omahe aku wis iloke kok hmm, tarian meneh Kau mau menggok temennya ngomah, ya mesti aku delik. Etok-etok turu, kayak nih Assalamualaikum. Orang jawab, padahal yuk ya krungu. Ono jero kamar, baleni meneh. Assalamualaikum. Orang jawab meneh, ngantos ping 3 salam. Assalamualaikum. Boten jawab ya namung bidek saya dan yo ben yen ora ngono ngapusi halo Kayak ngerti arep ono panitia nggawa map lo sumbangan sing menggo anake diwanti-wanti kok. Le, kok le bapak kae nakoke ibu ya kandhanono ibu gak ono. monggo panitia pembangunan masjid musola keliling konco-konco solawatan aku tak leren ayo panitia mau pesen departemen pengemisan monggo jalan mumpung jamaah urung buyar mula jokok putus asa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Eh wong-wong sing do ngliwati wates iki aja putus asa saka kawelasane Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sak temene Allah kuwi ngapura dosa-dosa sekabehane. Innahu wal ghafurur rahim. Malah ora dikatekke. Gusti Allah kuwi maha ngapura moho welas asih pun saoke-oke dosa pokok taubatan nasuha tobat niku ya wis kapok ora ilok pun kendel mboten baleni melih yen baleni melih namine mboten tobat ning tomat jare tobat nyatane kumat Pokoke sapa wae sing taubat dosa-dosane di ngapura Allah sak oke-oke dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula leh maringi gambaran nang pundi-pundi kados dene HP niku Bu najan data yang tersimpan niku jutaan karakter tulisan, gambar, suara, rekaman, video nopo mawon begitu di flash ical sedoyo 00 nggih napa nggih mekaten ugi najan dengan kula panjenengan kathah begitu di flash dengan taubatan nasuha ical sedanten 0 mila ayat sing kula waos ten mukadimah kula wau ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong akeh sing padha iman ittaqullah padha takwa sira kabeh marang Allah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat becik saben-saben pribadi widho koreksi diri angen-angen apa sing wis dilakoni biyen-biyen kanggo persiapan kanggo bekal menghadapi masa depan baik masa depan yang di dunia maupun masa depan yang di akhirat hidup yang selama lamanya lama go muhasabah introspeksi koreksi diri metani awa dhewe aja metani tanggane kampil putih metani awa dhewe kalih metani tanggane Wah ya gampang metani tanggane ya metani tanggane wah kor lingso iso digaruk-garuk resi. Tapi yang metani awake dhewe ra angel. Loh, go muhasabah selalu melakukan perbaikan tingkatkan amal ibadahnya tingkatkan keimanannya tingkatkan ketakwaannya tingkatkan kerukunannya karben Indonesia niki dados baldatun thayyibatun warabun ghafur wes jam setengah lima Moga-moga wonten manfaatipun mah lah aku bengok-bengok perkara udan merambut mbok ya kalau kemutan ceritane Ashabul Kahfi. Tujuh orang pemuda yang demi mempertahankan iman dan akidah mereka rela meninggalkan kampung halaman berhijrah karena memang selalu diteror karena masyarakat terutama tokoh-tokohnya mereka lari dilempari batu ditemani seekor anjing yang setia menemani tujuh pemuda beriman tadi sampai anjing itu kena lemparan batu kaki kanan yang belakang jalannya tikluk tikluk tikluk tikluk lah benjing wong pitu ki mlebu swarga asune yo ngentutke ngemburine tikluk tikluk tikluk tikluk ah benjing jenengan nek sida mlebu swarga saged kepanggih kalih asu kuwi oh iki to sing diceritake kae asune kok guyu oh iki to sing diceritake kae lho ngono niki sing main asu wae kewan sing dianggap remeh hina rendah najis muka langgo kuwi mergo setia karo ulama manut karo ulama lho niku ulamae mlebu swarga asune ya katut mlebu masa wong kene kok arep kalah karo Nah kowe lek kiai kok do wani-wani ngono. Makane wong sing wani karo kiai kuwi derajate luwe asor tinimbang Kiai kuwi jasane gedhe ngramut anak kuwi minterke anak iki kewajibane panjenengan. Mergo panjenengan ya nek iso. Loro ya nek kober. Lho untunge para kiai, para ustadz kuwi kok gelem genteni tugas panjenengan. Lho ayo ngomong dibayari ngono mau tak jahit lambemu bayarmu pirang keteng nitip ke anak tiga ilmu ke dididik akhlak sebulan, ditarik lima ngewu ya nunggak terus ra guyu kelakuanmu yang menunggui kok ini ke sepeda ontel sedina sewu sewulan ya telung puluh hewu ini ya ke uyuh na WC umum ini cur ya rong ewu uyuhmu orang muda pinter orang muda pengalaman yang pindah cur-cur petang ewu cur-cur-cur cur-cur-cur-cur-cur sepuluh ewu ya nuju anyang-anyangan tak biro cerit cerit cerit cerit crit masa anak kok regane sewulan ping rong setengah ini ora wong kene apa ya ana mula yen karo kiai iki sing apik masyarakat urusan nopo bersentuhan karo kiai tapi penghargaannya ya kurang mulai yang sowan daleme kiai aja kulino kok uang uang tok ngono kuwi mestine ya kudu karo nyangkeng kok guloi mbok anggap kiai semut ngono wong yang amplop itu dianggap kiai do moto duiten ngono kowe ya aja salah paham mbok pikir kiai-kiai iki karo duit yang do moh ngono kok ya kuwi ya nyangking pitakon engko sampean bentuk pituduh dibimbing dibimbing dibimbing dibimbing dibimbing ngono kuwi ya tanpa bimbingane menjenengan ya ora iso ngaji ora ngerti ibadah ya alhamdulillah masyarakat mriki kula tingali guyub rukun muga-muga kerukunan niki saged istiqomah soalnya yang rukun ngeten niki tentrem uripe rak tenang to nggih. Cobi kados ten daerah-daerah Arab kono, kae negara Islam kabeh tapi ribut perang saudara. Ten Syria niku 250 ribu lebih wong Islam yang mati di tangan orang Islam sendiri. Coba. Woi. Diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Apa ya iso tenang to urip ngene iki wong kowe kena udan wae wis bingung ngono. Pemane kok sampai ono bom nyasar. Terus kaya apa bingungmu? Bapak-bapak kuwi do angen-angen. Kowe pas ngeloni bojomu terus pinggirmu kok ono bom. Apa ora ya bingung kowe melayu ambil kontal kantul ngono kuwi. Lha wis ora ora usah kathik nganggo neko-neko, nggih. Wis agama dilampahi ganti sae Nah, hidup bermasyarakat nurut aturane negara. Ya kudu ngono. Ora usah neko-neko. Ngono kelompok-kelompok sing aneh-aneh ngono kae ora usah kengguh sampean ora usah melu-melu nggih. Pun jenengan dereng salat asar kula nggih tesih neruske perjalanan ten Yogya. Ngono rong dina iki aku obok-obok Magelang. Dadi nyuwun pangapunten Pak Bupati, Pak Camat. Dose wilayah jenengan kula obok-obok. dan ini juga karena aku sudah rindu sama penjenengan semua setidaknya rindu kita udah terobati kayak muka-muka majelis niki dados maslahah manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah ujahin nabi rahmah syafi'il ummah wa binyati du'a wal qabul ijabatis sul hasulil amali wal ma'mul bijai sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam على من نوينا وعلى من نوى بسلفنا صالحا نجركم al الفاتحه billahi minasyaitonir rajim.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.